Telah kita sebutkan sebelumnya istishhad Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu dan kisah di kafaninya beliau radhiyallahu taala anhu masih menjelaskan tentang sebagian tuat yang ada hubungannya dengan uh, kisah Hamzah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Musnad Al-Bazzar dan Al-Haythami menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Abu Ya'la dan Al-Bazzar dan di dalam sanatnya terdapat perahu yang menjadi perselisihan akan tetapi ada penguat dari jalur yang lain yang dengan riwayat ini dihasankan dari hadis Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu beliau mengatakan innahu lamma kana yaum Uhud akhbarat imra'atun tas'a hatta kadat an tushrif 'ala al-qatla pada saat peristiwa perang Uhud ada seorang wanita berlari Ya ini berlari menuju medan pertempuran di Uhud sehingga wanita ini hampir saja melihat orang-orang yang bertebaran dari mereka yang meninggal dalam peristiwa perang eh, perang Uhud tersebut قال فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تراهم dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci seorang wanita melihat mereka yang meninggal dalam peristiwa itu. Yani wanita tentu perasaan mereka lebih lembut dari kaum lelaki. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki dilihat oleh para wanita yang menyebabkan mereka meratapi jenazah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan almar almarah wanita wanita. Ya ini maksudnya jaga dia jangan sampai mendekati medan pertempuran Uhud. Ini yani setelah kejadian pertempuran ini. Jangan sampai mereka melihat orang-orang yang bergelimpangan meninggal dalam peristiwa itu. Qala Zubair fatawassamat fatawassamtu annaha Safiyah. Maka Zubair mengatakan aku pun menyangka bahwa yang berlari ini ada Safiyah. Safiyah yang dimaksud di sini adalah Safiyah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Safiyah bintu Huyai, istri Nabi alaihi salatu Wasallam Namun dia adalah e, bibinya Rasulullah, saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala fa kharajtu as'a ilaiha, maka aku pun keluar menuju kepada Safiya. Qala fa adraktuha qabla an tantahiya ila al-qatla. Lalu aku berhasil menemukan Safiya sebelum dia sampai ke tempat orang-orang yang terbunuh. Yani Zubair ingin menahannya jangan sampai ke sana dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan demikian قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلده maka Sofia pun memukulkan ke dadaku memukul dadaku yakni berusaha untuk menyingkirkan uh, Zubair yang hendak menahan beliau wa kanat imra'atan jalda dan Sofia ini seorang wanita yang keras qalat ilaika anni la arda lak Kata Sofia, menyingkir kamu dariku. La ardalaki. La ardalaki ini yani, uh, semacam kalimat zajar. Kalimat yang menunjukkan hardikan kepada seseorang. La arbalak. Seperti pula ucapan mereka la abalak, la ummalak. La abalak, kamu tidak punya ayah, kamu tidak punya ibu, kamu tidak punya tanah. La arbalak. Yang dimaksud di sini adalah hardikan. Ya, ini menyingkir kamu dariku. Jangan kamu menghalangiku. Ya. Atau awas kamu. Hardikan. Fakultu inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam azama alaik. Maka aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersikeras agar kamu tidak mendekati orang-orang yang terbunuh itu. Qala wa akhraja thawbaini ma'aha akhirnya berhenti Sofia lalu dia mengeluarkan dua lembar kain bersamanya faqalat lalu dia mengatakan hadzani thawbani ji'tu bihima li akhi Hamzah faqad balaghani maqtaluh ini dua lembar kain aku membawanya untuk saudaraku Hamzah telah sampai beritaku berita kepadaku bahwa dia telah terbunuh Fakafinuhu fihima. Maka kafani dia dengan menggunakan dua pakaian ini. Qala faji'na bithawbain linukaffina fihima Hamzah. Maka kami pun membawa dua kain tersebut untuk mengafani Hamzah. Fa'idha ila jambihi rajulun minal ansar qatilun. Fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamzah. Tatkala mereka hendak mengafani Hamzah dengan kain yang dibawa oleh saudaranya yaitu Sofia. Ternyata di samping Hamzah ini ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang juga terbunuh. Kondisi jenazahnya itu seperti kondisi jenazahnya Hamzah. Dalam keadaan di cincang dalam keadaan isi perutnya terbuka, ini di, dibongkar oleh mereka. Ini yani kondisinya sama seperti kondisi Hamzah. Qala fawajadna ghadadatan wa khana. Ayu kafana Hamzah fi thawbain wal ansari la kafana lah. Maka kami pun merasa uh, kasihan ya. Ketika Hamzah dikafani dengan dua kain tersebut sementara orang Ansar ini enggak ada kafannya, Sementara Ansar ini tidak ada kafannya karena tidak ada yang mengkafaninya. sementara kondisinya seperti kondisi Hamzah Fakulna li Hamzati thawbun li Hamzata thawbun walil ansari thawbun. Maka kami pun mengatakan untuk Hamzah satu kain dan untuk Ansari juga satu lembar kain. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر maka kami pun mengukurnya Ternyata salah satu dari kain itu lebih besar daripada yang lainnya. Fa'aqra'na bainahuma. Maka kami pun mengundi siapa di antara mereka yang mendapatkan salah satu dari kain tersebut. Subhanallah. Jadi diundi untuk diberikan yang panjang untuk si fulan, apakah untuk Hamzah atau untuk yang lainnya. Fakafanna kulla wahid minhuma fi thawb alladhi tala Lalu kami pun mengafani setiap dari mereka berdua dengan kain yang sudah menjadi bagiannya setelah dilakukan pengundian tersebut. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum mereka mengatakan lama raja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam لما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال فكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kembali dari Uhud lalu wanita-wanita Ansar mereka mendengarkan Yani beliau mendengarkan wanita-wanita Ansar sami'a nisa al-Ansar yabkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan wanita Ansar menangis. Yani menangisi akan meninggalnya saudara-saudara mereka dari kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud. Faqala lakinna Hamzah la bawakilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi Hamzah jangan sampai ada yang menangisinya. Tidak ada yang menangisi. Tidak ada yang menangisi uh, Hamzah. Fabalagha dzalika nisal ansar fabakaina Hamzah. Maka sampai berita ini kepada wanita-wanita Ansar, maka mereka pun menangis, menangisi kematian Hamzah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma istayqadha wa hunna yabkin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur beristirahat Kemudian beliau bangun dalam keadaan mereka menangis. Faqala ya wayhun la ya wayhahunna ma zilna yabkina منذ اليوم فليبكين ولا يبكين على هالك بعد اليوم ya wayhahunna yani ini kalimat uh, teguran Mengapa mereka? Mengapa mereka masih menangis? Nah, mereka masih menangis hari ini. Nah, ayo silakan mereka menangis dan jangan lagi mereka menangisi terhadap orang yang meninggal setelah hari ini. Setelah hari ini. Disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Ibnu Majah Abu Ya'la al Haythami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan dua sanad. Salah satunya perawi-perawinya dari As-Sahih. Nah, dan disebutkan dalam sebagian riwayat tentang hadis Wahsy yang disebutkan oleh Al-Haythami bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang hasan berkata Wahsy yakni yang membunuh Hamzah ia mengatakan ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li Wahsy Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita jelaskan dalam riwayat sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Wahsy datang termasuk di antara utusan dari Taif maka tatkala beliau datang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini disebutkan engkau wahsy? Qultu na'am. Iya, aku mengatakan iya. Qala qatalta Hamzah? Engkau yang membunuh Hamzah? Qultu na'am. Aku mengatakan iya. Walhamdulillahilladzi akramahu biyadi wa lam yuhinni yadihi. Kata Wahsy, Alhamdulillah yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dia melalui tanganku. Maksudnya dia mati melalui tanganku dia mati sebagai syahid. Sebagai syahid sebagai ahlul jannah. Walam yuhinni biyadih. Dan dia tidak menghinakan aku. Allah tidak menghinakan aku melalui tangannya. Maksudnya bukan aku yang terbunuh. Kalau seandainya aku ketika itu terbunuh oleh Hamzah, Aku dihinakan. Aku tidak menjadi seorang muslim. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian Wahsy setelah itu masuk ke dalam al-Islam dan meninggal sebagai seorang muslim dan membaik Islamnya. Dan beliau bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang semoga dengan itu uh, Wahsy membalas uh, kejahatan yang pernah dia lakukan tatkala membunuh Hamzah. Dan seorang apabila dia telah masuk Islam, fal Islam yajubbu makana qablah. Islam menghapuskan apa yang telah yang telah lalu dari dosa-dosa sebesar apapun itu. Nah, maka Wahsy bergembira dengan itu. Alhamdulillah Allah telah memuliakan Hamzah melalui tanganku dan Allah tidak menghinakan aku melalui tangannya. Nah, dan boleh jadi bahwa uh, Wahsy demikian pula Hamzah termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-jannah Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang saling bunuh membunuh, kedua-duanya masuk surga. Ya seperti ini keadaannya. Wahsy sebagai seorang yang kafir membunuh Hamzah. Hamzah min ahli jannah. Lalu kemudian Wahsy masuk ke dalam Islam. Dan apabila beliau pun terbunuh. Naam juga uh, dan beliau terbunuh sebagai seorang muslim atau mati sebagai seorang muslim maka beliau bagian dari ahlul jannah maka kedua-duanya masuk ke dalam al jannah yang mereka sebelumnya saling bunuh membunuh nah faqalat lahu quraisy maka Quraisy pun mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau wa huwa qatilu Hamzah engkau mencintainya padahal dialah pembunuh Hamzah faqultu ya Rasulullah fastaghfirli maka aku pun mengatakan wahai Rasulullah mohonkan ampun untukku kepada Allah. Fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi thalatha wa dafa'a fi sadri thalatha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah ke tanah tiga kali dan beliau me, me, memukul dadaku tiga kali. Lalu kemudian beliau mengatakan wahsyi ukhruj faqatil fi sabilillah kama qatalta litasudd an sabilillah wahai wahsy keluarlah kamu berperanglah di jalan Allah sebagaimana engkau telah berperang dahulu untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala nah dalam riwayat sebelumnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghaib wajhaka anni paling hilangkan wajahmu dariku yakni keluar kamu ini disebabkan karena masih terasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan rasa pedih yang beliau rasakan dengan meninggalnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, bertemu kembali dengan Wahsy, lalu kemudian uh, seperti yang disebutkan dalam kisah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dadanya tiga kali lalu mengatakan keluarlah engkau berperanglah di jalan Allah sebagaimana engkau telah berperang untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula termasuk di antara peristiwa yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam peristiwa perang Uhud tentang kisah keberanian Anas bin Nabur radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Anas bin Malik mengatakan ammi alladhi sumitu bih lam yashhad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badran pamanku yang aku diberi nama dengan namanya yakni diberi nama Anas itu dari nama paman beliau yang juga bernama Anas, Anas bin An-Nabar. Beliau tidak menyaksikan perang Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam qala syaqqa alaih maka Anas bin Nadar merasa sedih dengan keadaan itu ala awal masyhadin syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyatu an kata beliau kejadian perang pertama kali yang disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam aku tidak menghadirinya wa in arani Allah mashhadan fi ma ba'd ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarani Allah ma asna' apabila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku atau mempertemukan aku satu pertempuran berikutnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Qala fahaba ay yaqula ghairaha. Maka beliau tidak ingin mengucapkan yang lainnya. Qala fashahidama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Akhirnya beliau pun menyaksikan peristiwa perang Uhud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fastaqbala Sa'ad ibn Mu'adz qala lah maka beliau pun mendatangi Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan padanya, "Wahai Abu Amr, di mana? Wahan dirihil jannati ajiduhu duna Uhud." Demikian indahnya bau surga, demikian harumnya bau surga. Aku mencium baunya itu berada di bawah bukit Uhud. Faqatalahum hatta qutil. Maka beliau terus bertempur hingga beliau terbunuh. Qala fawujida fi jismihi bid'un wa thamanun ma baina dharbatin wa ta'natin wa ramyah. Maka ditemukan di jasadnya 80 lebih dari luka dari sabetan pedang, tusukan tombak dan lemparan anak panah. Qala faqalat ukhtuhu ammati Ar-Rabi' bintun Nadhr maka saudara perempuannya yang bernama Rabi' bintu Nadar mengatakan, "Fama arastu akhi illa bibanani." Aku tidak mengetahui saudaraku ini, yakni aku tidak mengenal saudaraku kecuali dari jarinya. Kecuali dari jarinya, subhanallah. Dari jarinya ada tanda pada jari uh, Anas bin Nadar. Dia tidak mengetahui kecuali dari jari saudaranya tersebut. Wajahnya, tubuhnya sudah hancur ya disebabkan karena tusukan tombak, sabetan pedang, demikian pula lemparan anak panah. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang beliau dan yang semisalnya rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mereka adalah orang-orang yang telah jujur dalam menetapkan janjinya di hadapan Allah di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya dan di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak mengganti, merubah apa yang telah mereka tetapkan. Fakanu yarawna annaha nazalat fihi wa fi Dan mereka menganggap bahwa ayat ini turun terhadap Anas ibn Nadhr dan para sahabatnya. Adapun dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa pada saat beliau Eh, melihat kondisi perang Uhud di mana kaum muslimin terpukul mundur. Lalu beliau pun mengatakan Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula ya'ni al-muslimin wa abra'u ilaika mimma ja'a bihi al-musyrikun fataqaddama bi sayfihi Ya Allah aku memohon aku meminta udur kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka ini kaum muslimin dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lalu kemudian beliau maju dengan pedangnya dan beliau bertemu Sa'ad bin Mu'ad. Lalu beliau mengatakan wahai Sa'ad, ini ajidu rihal jannati duna Uhud famadha faqutil. Aku mendapati bau surga itu ada di bawah bukit Uhud. Maka beliau pun terus berjalan dan berperang hingga beliau terbunuh. فما عرف حتى عرفته أخته بشامه أو ببنانه maka tidak ada yang mengenalnya sampai yang mengenalnya itu saudara perempuannya dengan satu tanda di jarinya wabihi bid'un wasamanun dalam keadaan di tubuhnya itu ada 80 lebih dari tusukan e, tombak demikian pula sabetan pedang dan lemparan anak panah nah maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah yang kita bacakan dari beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam perang Uhud. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.